rahimani wa rahimakumullah peristiwa awal sesungguhnya usaha untuk kemudian menyatukan ustad ustadz ahlus sunnah wal jamaah mulai dari kedatangan syekh pertama kali yaitu Syekh Salim Ba Muhriz dengan Syekh Abdullah di saat itu barakallahu fikum untuk menyelesaikan terjadi pertemuan pertama kali di Jalan Kaliurang atas. Ustaz-ustaz kita, ada Ustaz Usama, ada Ustaz Muhammad, ada Ustaz Barakallahu Fikum, Ustaz Abdul Somad, ada kemudian Ustaz Lukman, semuanya Barakallahu Fikum Ustaz-Ustaz ini cuma diminta untuk tanazul tahu dari awal bagaimana Ustaz uh, Zul Akmal kemudian Ustaz Zulkarnain dan seterusnya. Tahu barakallah fikir. Tapi untuk menjaga ikhwan kita disuruh tanazul, Ustaz-Ustaz maksudnya. Sabar. Sampai kemudian sekian Ustaz eh, Masyayikh ini berganti. Barakallahu fikum sampai kepada peristiwa kedatangan Syekh Abdullah terakhir untuk kemudian ingin kembali mempertemukan antara Ustaz Zulkarnain sama teman-teman Ustaz Abdul Mukti dan juga Ustaz Lukman bersama teman-teman Ustaz Lukman sama teman-teman juga menolak nggak mau bertemu kenapa nggak mau bertemu karena dalam sejarah sekian pertemuan masyaih kita cuma disuruh tanazul tanazul itu bahasanya ngalah saja lah, ngalah mundur itu kita nggak apa-apa tapi terus muncul gejolak demi gejolak, gejolak, gejolak. Sampai kemudian kedatangan terakhir si Abdullah minta ketemu dia belah pihak. Ustaz-ustaz kita meminta kepada si Abdullah. Yaitu meminta agar si Abdullah ini jangan menyuruh kita tanajul, tapi jadi hakim. Yang salah katakan salah, wajib rujuk. Yang benar katakan benar Syekh Abdullah angkat tangan. Tidak sanggup kemudian untuk menyelesaikan kalau permasalahannya itu adalah tahkim majelisnya. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا